من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع نودي توبة الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم الصالحين إنما كانوا حلت خصوصا دار الحبيب محمد بن عبد الله الهدار ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وساعد في بنيات هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة وفرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية وكل النية صالحة ومن السلف مثل هذه الجلسة نويناه وما قصدوا قصدناه وما طلبوه طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Alhamdulillah wassalatu wassalamu asurillah Sayyidina Mulana Muhammad bin Abdullah alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd Insyaallah kita akan membaca hari ini kitab Shifa Usaqim Shifa Usaqim itu artinya obat orang yang sakit isinya hadith-hadith Rasulullah petikan hadith-hadith Nabi yang pendek-pendek sesuai dengan hitungan hari dalam setahun hitungan hari dalam setahun kalau sampean setiap harinya ngaparkan satu berarti setahun udah apal satu kitab nggak usah satulah setiap hari minggu kita baca tiga Insya Allah mungkin dalam tiga tahun hatam kitab ini sampai apal ngapalkan hadis itu pahala gede pak kalau ngakan lagu India lagu Barat nggak dapat pahala sampai Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda man hafidha ala ummati arba'ina hadithan minas sunnah hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah rawahu ibnu adi an ibni abbas siapa orang yang menghafalkan menjaga menghafalkan untuk umatku 40 hadis Kemudian ia menyampaikannya hadis kepada bukan Nabi disampaikan maka menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat dan aku akan menyaksikan atas kebaikannya nanti di hari kia kiamat karena itu diapakan terus disampaikan wah Habib saya nggak bisa pidato nggak usah pidato sampaikan sama istrinya sampean sampaikan sama anak-anaknya sampean sampaikan hadis sama balpena Rasulullah nggak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu nah. karena itu Jangan dianggap wah hadis kita banyak beb kita apal tak yang belum mendengarkan. Karena itu kita baca sekarang khutbah kitab. Pendahuluannya kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ala kulli hal Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Sampai biasanya kalau mengucapkan alhamdulillah kalau sudah luwe enggak mengucapkan alhamdulillah. Kalau dapat duit alhamdulillah. Padahal sebenarnya alhamdulillah itu diucapkan pada semua keadaan. Luwe itu alhamdulillah. Kenapa kalau enggak luwe sampai enggak bisa waras? Haus itu alhamdulillah karena kalau sampai yang tidak haus enggak bisa segernya. Melarat itu alhamdulillah karena kalau sampai nikmati. Kenapa? Sugidoi. So, Alhamdulillah kenapa kalau udah sakit sembuh Wah wow, kelihatan nikmatnya sem sembuh Sehat Dok nggak sakit-sakit Gampang ketipu Sama seperti Fir'aun Fir'aun umurnya 500 tahun Ngeluh nggak pernah Sakit Kalau sakti Fir'aun itu Lebih daripada yang lainnya hari sekali tapi setelah ya, Nabi Musa berubah jadi uh, ular ton pak ularnya gedenya itu lebih besar daripada pintu istananya Fir'aun sak geden-geden biasanya kalau ular itu semakin besar semakin berat jalannya ini tidak, lincahnya seperti ular kecil Cuma guadinya setengah mati. Kemudian sama Fir'aun, kaget itu Fir'aun, ngelihat ular yang begitu begede hutan, berubah yang asalnya setiap 40 hari sekali, berak berhari 40 kali. Mencret-mencret Fir'aun. Tapi sampean enggak 40 hari sekali Pak nggih setiap hari sini setengah mati Alhamdulillah segala keadaan itu Alhamdulillah kadang-kadang yang sampean anggap bukan nikmat nikmat Nih. ngentut itu apa harganya ngentut gelem sampean dikeintut. Tapi sebenarnya bagi anda itu ngantut itu nikmat loh. Coba bergeser sedikit yang di belakang kalian. Ya. Maju dikit itu yang ada kosong-kosong itu di ah begitu. Ya, merapat merapat istilahnya. Pernah diceritakan ada satu raja. Raja ini dikasih penyakit, bisa kentut, nggak bisa berak. Kaku wetengnya tengah mati. Mulesnya menjadi-jadi. Bawa ke dokter sana sini nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ngadakan pengumuman. Pengumuman yang bia, yang bisa membaca sampainya maka semua permintaannya dikabulkan. Udah nyebar kemana-mana Di pasar-pasar ada pengumuman Di masjid-masjid ada pengumuman Di mana-mana ada pengumuman Sampai ketemu dengan seorang Yang zuhud ahli ibadah Kasihan raja Coba saya doakan Berangkat ke istana dengan pakaian biasa, lo ngajinya orang zuhud kok. Nggak pakai dasi, nggak pakai jas, nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit sisian maning. Mau masuk ke istana, diadang sama penjaga. Eh, eh, eh, eh. Keliru jalan sampean. Enggak. Ada apa gak? Perlu raja itu sangat perlu sama saya. Perlu apa raja sama kamu? Katanya raja sakit. Memerlukan orang untuk ngobati. Oh iya benar. Kamu mau ngobati? Iya. Udah diantarkan rajanya udah gede, wetengnya nggak bisa duduk. Sakit. Kata bahasa Jawa antang-antang ya. Udah. Raja sakit. Kata orang ini, Raja, saya mendengarkan pengumuman sayembara katanya siapa yang bisa ngobati raja dikabulkan semua permintaannya. Bener minta berapa miliar kamu? Minta emas berapa kamu? Saya minta kalau sampean sembuh, saya jadi raja sampean jadi mana? Kata raja, jangan kamu jadi wakil saya, saya tetap raja. Enggak raja, saya mintanya satu, katanya dikabulkan. Saya jadi raja sampai jadi Waduh, gini, gini, gini. Katanya. Dibagi dua ya. Saya pur, katanya. Enggak, saya raja sampai rakyat. Kalau begitu, saya wakil kamu dah saya nggak mau wakil sampean sampai jadi rakyat biasa kalau nggak saya pulang ya wis yang penting sembuh yang penting bisa ngentut yang penting bisa berak nggak bisa ngentut nggak bisa berak larang ngentut pak ini ambilkan air Bismillahirrahmanirrahim moga minum raja udah gitu dok iya minum itu bisa dibayangkan udah beberapa minggu nggak keluar keluar sekali sembuh langsung rajanya istana yang harum jadi basin mbak tapi sembuh rajanya Alhamdulillah saya sembuh kumpulkan semua penasihat-penasihatnya, menteri-menterinya, anak buahnya kumpulkan. Kemudian si raja menyatakan, saudara-saudara, sesuai dengan sayembara dan pengumuman siapa yang bisa ngobati saya, semua permohonannya dikabulkan, maka ternyata orang ini adalah dia jadi raja, saya jadi rakyat jelata. Karena itu mulai sekarang saya nobatkan dia jadi raja dan saya turun menjadi rakyat biasa. Senyum itu orang yang soleh. ndak ndak raja. Sampai yang tetap jadi raja, saya tidak mau jadi raja. Saya jadi rakyat biasa. Lu jangan ini konsekuensi saya ini, janji saya ini harus saya penuhi. Malu saya kalau memang tidak saya penuhi semua rakyat saya tahu bagaimana pengumuman saya. Umumkan aja saya nggak mau. Kenapa kamu tidak mau jadi raja? Kan enak. Enggak, katanya. Loh kerajaan sampean semuanya harganya santutan, katanya. Hanya dengan satu kentutan ini loh, sampai iya. kalau saya terima kerajaan sampean semuanya, berarti saya mau menerima kentutan sampean. Maaf, saya enggak mau kentut, saudara raja. Assalamualaikum ditinggalkan. Oh, Masya Allah. Ternyata kerajaan sama ngentut itu nikmatan kan? Ngentut. Karena itu sampean kalau sudah ngentut ilingo. Nikmat. Oh ya seneng orang tapi kalau entutnya sampai ninik mat dudut ya. Wa na'udzu billah min ahwali ahli nar dan kami berlindung kepada Allah dari keadaan penghuni neraka. Orang kalau sudah ditetapkan masuk neraka oleh Allah Di dunia elek Di dunia jelek Di kuburan semakin jelek nasibnya Ada di akhirat tambahnya Na'ul ahlinar Ini kabarannya Ketemu orang bu Pecandu, homer mabuk Setiapnya, sopo sing muji Wajahnya Mulut asin akhlaknya jelek. Siapa yang senang? Tidak ada yang senang. Kalau dia nggak tobat sebelum mati, ya apa keadaannya di kuburan itu? Di dunia masih bisa atus, Pak. Bisa mandi dia. Bisa ganti pakaian. Ya apa nanti di mahsyar, ya apa nanti ada neraka. Nah, untuk Lu lihat preman-preman itu. Yang pakai anting-anting, yang ramblet, yang pakaiannya beda-beda, yang tatuan semuanya, sopo si muji? Siapa yang muji? Lihat wajahnya Dari jauh kelihatan udah nak nikmat Allah walang kekek kekek kalau jalan seperti bisa menggulingkan gunung bintang padahal mas tidak kuat jalan belum nasibnya nanti di kuburan na'udzubillah min ahwal ahlin ahlin nar akhirat orang kalau sudah dia ditetapkan penghuni neraka hina saudara enggak ada harganya di atas dunia diuber-uber polisi mungkin dimasukkan penjara dituntut hukuman mati kenapa? dia bandar narkoba bandar ganja bandar judi belum nanti yang ngejar-ngejar malaikat malik malaikat mungkar nakir karena itu kita berlindung ya Allah lindungi kami daripada keadaan penghuni neraka wa sallallahu ala Muhammad al-qail semoga salawat dan salam Allah kepada Nabi Muhammad al-qail yang beliau berkata Nabbarallahu imra'an Allah, ay nawwarallah Semua Allah memancarkan sinar imra'an kepada Sami aminna Orang tadi itu mendengarkan minna dariku syai'an sesuatu. Kalau dengarkan dari Nabi, dengarkan apa berarti? Hadis. Fabalaghahu maka menyampaikan orang husan kama sami'ahu sebagaimana mendengarkan itu imru'un hu syai'an semuknya Allah terangkan orang yang dengarkan hadis kemudian disampaikan persis tidak ditambah-tambahi nggak dikurangi disampaikan Loh, kalau nyampaikan itu apakah kepada orang yang bodoh-bodoh dok? Enggak, disampaikan kepada semua yang memerlukan. Farubba muballaghin. Maka banyak muban kepadanya ah, lebih mengerti min sami'in daripada orang yang mendengar nasihat ono, enggak apa-apa. Sampaikan haditnya Rasulullah kepada kiai sampaikan hadisnya Nabi kepada ustaz sampaikan hadisnya Nabi kepada Habib sampaikan kepada wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden sampaikan walaupun ngerti sampaikan pokoknya nyampe non yang persis lah kalau menyampaikan hadis Nabi, nyampaikan hadis Nabi, nyampaikan hadis Nabi, maka didoakan mudah-mudahan terang wajahnya. Nanti di hari kiamat paling terang wajahnya adalah orang yang selalu menyampaikan hadisnya Rasulullah Rasulullah. Enggak apa-apa. Sampaikan kepada ustadz yang sholatnya sendiri, tidak sholat berjamaah, sampaikan hadisnya Nabi keutamaan sholat berjamaah, sampaikan. Loh Ustadz itu sudah ngerti, nggak apa-apa. Kadang-kadang yang disampaikan hadis kepadanya lebih ngerti daripada yang dengar hadis. Cuma kadang-kadang lupa atau belum ngamalkan. Sampai no. Ustadz berjamaah itu 27 kali lipat katanya Rasulullah. Ayo sholat berjamaah. Sampaikan. Ali dan sholawat itu juga meliputi keluarga Nabi al-akramin mereka orang-orang yang termulia wa ashabi dan juga salawat dan salam Nabi meliputi sahabat-sahabat Nabi nujumil muhtadin bagaikan bintang bintang bagi orang yang mencari petunjuk atau mengikuti petunjuk wa tabi'ihim dan pengikut mereka para sahabat dan Nabi bi ihsanin dengan baik sampai hari pembalas pembalasan wa ba'du Dan, maka banyak ma yastaghilu talamidatu abu murid-murid itu bimahfudatin dengan hafalan-hafalan laha fawaid tentunya hafalan-hafalan itu banyak faedah fae faedah lakin tetapi al fawaida lakin al fawaida tetapi faedah faedah fi ahadithi Rasul daripada hadith-hadithnya Rasul aksaru tentu banyak wa atyabu dan lebih bah, bagus ngapalkan syair bagus ngapalkan nazam baik ngapalkan kitab baik ngapalkan hadis iya, tuh manfaat lebih bagus lebih bah, lebih baik Kenapa tidak ada yang lebih berharga setelah kalamnya Allah melebihi daripada kalamnya Rasulullah? Karena itu ajari anak-anak yang ngapalkan hadis. Cilik umur 4 tahun nyanyi cubit-cubitan. Gede kampleng-kamplengan anak sampean. Udah kecil, masih kecil, lucu katanya. Lirikan matamu. Kalau sudah besar, bisa jadi pelacur itu anak nanti. nah Na'udzubillah. Min dalik. Ajarono. Mulai kecil, Masya Allah. si Umur 4 tahun, apal 10 hadis. Alhamdulillah, lucu. Tak apa-apa, diambungi, digendong, tak apa-apa anaknya empat tahun belum bisa sholat udah joget lucu dikasih piala malah itu orang tuanya yang sangat sempel saudara karena itu kita ngajari anak-anak kita hadis ini Waqad istakhartullah benar-benar aku telah beristikharah kepada Allah subhanahu fi jam'i di dalam mengumpulkan nazrin yasir sedikit min jawami'il kalim dari bakat yang meliputi rahmatnya Nabi yang tersusun yang teratur ala hurufil mu'jam dengan huruf-huruf hijai jaya nanti ada huruf alif hadit-haditnya huruf ba hadit-haditnya ini gitu likulli harfin setiap hijaiyah asyaratu ahadith ada 10 hadith ghaliban biasanya ma'adal alif selain huruf alif fasittatun wa isyurun ada 26 hadis iltaqattu aku mengambil mutha itu min daripada kitab al-jami'is saghir jami'is saghir wa ziyadatih dan tambahan-tambahannya jami'is saghir lil Imam Hafidz Jalaluddin As-Suyuti karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti Imam Suyuti Imam ini ulama ini Imam Suyuti itu disebut Ibnul Kutub anak kitab-kitab kenapa ibunya ngelahirkan beliau di antara kitab-kitab pas ngatur perpustakaan cuer lahir Ibnul Kutub Nah, Luar biasa. Umurnya masih muda, Pak. Tidak sampai 60 kalau tidak salah imamnya, um, umurnya Imam Suyuti ini. Cuma karangan kitabnya 600 judul. Sampean nyatet dok itu sampai tuwek itu lumani. Bukan ngarang nyatet dok itu. Luar biasa. Al-Mutawaffa beliau Imam Suyuti yang meninggal sanata tis'amia ehda asyar tahun 19 tahun 911 Hijriah. Dan juga dari daripada kitab Quratul Ain ini hadis dari Sayyid Muhammad bin Zain bin Sumit yang dikumpulkan oleh Habib Muhammad bin Zain bin Sumit rahimahumullah wa wa awanu dan inilah waktu kita memulai fil maksud dalam tujuan ini bila dengan mendapatkan bantuan Allah. Jadi begitu ya, hadis Rasulullah ini adalah sangat berharga, jangan diremehkan. Ini, ini kitab ini kalau sampean beli, pertama sampean dapat ilmu di sini, terus tidak ente-ente, nanti kita bisa ono insyaallah bisa dibaca sama anak turunan sampean Masya Allah bapak saya itu punya kitab Syifa Usaki bagus kalau sampean beli gudang garam menentek maka itu bentuk ha, ah, memperhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah, semoga Insya Allah kita semuanya menjadi orang yang selalu sedatang sudah sahbihi wa wasallam